Allahumma amin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama At-Tahawi rahimahullahu taala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Yang terakhir kita berada di poin yang nomor ke-33 yaitu tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan kalamullah. Firman Allah berkaitan dengan Al-Qur'an. Dan kita telah membahasnya panjang lebar Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas dua poin 34 dan tiga lima Yang mana poin-poin ini adalah poin yang sangat penting dan prinsip Yaitu tentang memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat nanti Poin ke 34 dulu Hari ini adalah hari Kamis tanggal 12 Rabiul Awal 1429 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Maret tahun 2008 Masehi. Qala imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa man wasafa Allah ma'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Faman abasara hadza i'tabar wa an mithli qawlil kuffari zajar wa alima annahu bi sifatihi laisa kal bashar kita lihat di situ ucapan yang sangat indah dari segi bahasa Arab itu adalah ucapan yang sangat indah karena semuanya ditutup dengan huruf ra itu sangat balil, sangat Sangat bagus menurut kaidah sastra dan yang lainnya. Kata beliau, barang siapa barang siapa mensifati Allah dengan kriteria-kriteria manusia, maka dia telah kafir. Bagi siapa yang memahami hal ini, niscaya dia dapat mengambil pelajaran akan menghindarkan diri dari ucapan seperti perkataan orang-orang kafir. Dan dia mengetahui bahwa Allah dengan sifat-sifatnya tidaklah seperti manusia. Jadi ini berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah secara umum, terutama yang kemarin dibahas ya tentang tentang sifat Allah, sifat bicara Allah bahwa Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah benar-benar berbicara. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala Terutama nama-nama dan sifat-sifatnya Jadi orang yang mensifati Allah dengan kriteria-kriteria manusia Berarti orang itu kafir Allah berbicara seperti saya berbicara Allah turun seperti saya turun. Allah punya wajah seperti saya, seperti wajah saya. Dan yang lainnya nah ini kafir. Karena menyamakan Allah dengan menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu adalah kekafiran. Maka dari itu kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran Jangan sampai kita menyerupakan Allah dengan makhluknya dan kita jangan mengikuti orang-orang kafir Yaitu orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya Karena Allah itu walaupun punya nama dan sifat Tapi nama dan sifatnya tidak sama dengan makhluknya Kita jangan pernah lupa koidah dalam memahami al-asma' wa sifat Yaitu kita beriman sebagaimana adanya sebagaimana hakikatnya min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi taqyifin wala tamtil nama-nama dan sifat-sifat Allah itu diimani sebagaimana hakikatnya tanpa ditahrif tanpa dirubah-rubah baik maknanya ataupun lafadznya Kemudian tanpa ditaktil, tanpa diingkari. Kita terima. Kemudian tanpa ditakyif, direka-reka. Bagaimana, bagaimana dan bagaimana. Bagaimana ya Allah bicara, bagaimana ya wajah Allah, tangan Allah dan yang lainnya. Nah, itu dilarang. Kemudian tanpa tamtil menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang jelas Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Itu kaidah dalam asma dan sifat, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah punya nama dan punya sifat, tapi nama dan sifat Allah tidak sama dengan nama dan sifat siapapun. Ini inti daripada poin yang nomor ke-34, saya kira jelas sekali. Tadi dulu kita sudah bahas masalah ini. Saya kira cukup ya. Sekarang kita bahas masalah yang sangat penting dan ini masalah yang luar biasa. Yaitu qauluhu rahimahullahu taala war ru'yatu li ahlil jannati bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin Kata beliau, penduduk jannah akan melihat Allah adalah benar, adalah hak. Tanpa meliputi dan tanpa diketahui caranya. Kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 23 wajah-wajah mereka pada hari itu putih berseri-seri. Kepada Allah mereka melihat. Wa tafsiruhu ala ma aradallahu ta'ala wa alimahu. Penafsiran yang berkenaan dengan makna melihat wajah Allah tersebut adalah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah ketahui. Wa kullu ma syaa'a fi dzalika min al-hadits sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fa huwa kama qala wa ma'nahu ala ma arada. Dan setiap dalil tentang hal itu Tentang melihat Allah Melihat wajah Allah Yang datang dari hadis sahih Dari Rasulullah Sallallahu Maka artinya adalah Sebagaimana yang tersebut Dalam teks hadis tersebut dan maknanya sebagaimana yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu punya antum tidak ada itu. Dan maknanya sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam La nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina tanpa menakwilkannya menurut pendapat kita atau menduga-duga berdasarkan hawa nafsu kita. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <clears throat> Sesungguhnya tidak akan selamat agama seseorang kecuali orang yang berserah diri kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam waradda ilma mashtabah alaihi ila alimi serta mengembalikan atau menyerahkan ilmu yang kurang jelas baginya kepada yang mengetahuinya Pembahasan ini penting ya Perlu sedikit waspada dan terjaga supaya nyambung karena agak panjang sedikit tapi pentingnya ini luar biasa tentang melihat Allah Subhanahu wa taala dan beliau ini bahas melihat Allah di surga nanti. Berarti untuk orang-orang beriman nanti juga kita bahas tentang melihat Allah di tempat-tempat lain. Sebelum di dalam surga. Di sini ahli, ahli sunnah wa jamaah as-salafus saleh berkeyakinan bahwa nanti orang-orang beriman di surga itu melihat Allah dengan sebenar-benar melihat dengan mata kepala tapi tanpa meliputi karena Allah Maha Besar dan kita tidak akan mungkin bisa meliputi Allah. Kemudian juga tanpa kaitnya caranya seperti apa, bagaimana itu kita tidak tahu. Melihat Allah pasti dengan mata kepala pasti. Bagaimana? Wallahu a'lam. Meliputi tidak. Dalil-dalilnya sangat banyak. Dan kita memahami dalil dari Quran dan dalil dari hadis sesuai dengan yang diinginkan Allah dan diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagaimana hakikatnya. Jangan kita menafsirkan Quran dan hadis sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan nafsu kita. Tapi dengan keinginan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam beragama kita tidak mungkin selamat kecuali kalau kita pasrah total kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an was sunnah. Kalau enggak paham, serahkan kepada yang paham. Yang paham siapa? Tentu saja Allah yang paling paham. Kemudian juga orang-orang yang oleh Allah diberi pemahaman. Yang tegak di atas Quran dan Sunnah mengikuti pemahamannya salafus soleh dan tidak menyimpang. Ini akidah, ini prinsip dan kita jangan neko-neko dalam prinsip yang seperti ini. Ya, sekarang kita masuk penjelasannya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Masalah ru'yatullah. Ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk min ashrafi, masaili Usulidin wa min a'domiha Ini adalah termasuk pembahasan yang paling agung di antara pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar agama dan ini adalah pembahasan yang paling mulia paling mulia, paling agung di antara pembahasan-pembahasan masalah usuluddin prinsip-prinsip dasar agama Dulu zaman salafus soleh tidak ada khilaf mengenai hal ini. Zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada khilaf zaman tabi'in mereka semua meyakini bahwa akan memandang Allah hari kiamat yang mereka pikirkan saat itu adalah bagaimana saya berusaha maksimal upaya total untuk bisa mendapat kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti. Yang dipikirkan oleh salafus saleh itu aja. Jadi bagaimana saya usaha maksimal total supaya saya bisa dapat kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa yang maha mulia hari kiamat nanti dan ini merupakan kenikmatan yang paling tinggi di surga, kenikmatan paling puncak. Tidak ada kenikmatan yang lebih daripada ini. Yang dipikirkan oleh salafus saleh yaitu itu aja. Bukan yang dipikirkan oleh mereka itu nanti kita melihat Allah sebenarnya atau tidak. Salah satu saya nggak pernah mikir yang seperti itu. Mereka itu ilmunya mendalam. Mereka memahami Quran dan Sunnah sebagaimana adanya. Yang mereka pikirkan bagaimana saya usaha maksimal, saya zuhud terhadap dunia. Saya benar-benar mencari akhirat supaya saya bisa melihat apa yang telah disediakan oleh Allah untuk saya. Saya bisa mendapatkan cinta Allah, mendapatkan rida Allah dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti. Sehingga semuanya untuk meraih ini mereka tempuh dengan ringan. Mereka korbankan harta mereka, mereka korbankan waktu mereka, mereka kurbankan diri mereka, mereka korbankan segala-galanya. Resiko mati pun nggak peduli. Yang penting tujuannya adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti. Onak duri, fitnah, rintangan, halangan apapun oleh mereka dianggap ringan. Demi apa? Demi untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah seorang dari mereka. Golongan mereka yang memandang Allah hari kiamat nanti yang itu adalah puncak kenikmatan surga dan tidak ada kenikmatan yang lebih dari itu. Itulah salafus saleh. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kemudian masa berlanjut generasi-generasi mulailah muncul-muncul orang-orang yang menyekutukan Allah dalam nama-nama, dalam sifat-sifat yang penuh keraguan, yang mereka sesat, yang mereka juga akhirnya menyebarkan fitnah Ternyata tujuannya mereka-mereka ini bukan upaya maksimal untuk bisa melihat Allah, tapi upaya maksimal untuk menekankan kepada manusia bahwa kita tidak melihat Allah. Aneh kan? Kalau salafus soalnya dulu upaya maksimal untuk bisa melihat wajah Allah. Kalau yang datang setelahnya upaya maksimal untuk meyakinkan manusia bahwa kita tidak melihat Allah Subhanallah Inilah ajarannya setan Akhirnya terpecah belah Umat Islam Dengan menjadi berbagai macam kelompok 73 kelompok Golongan-golongan Kullu hizbin bimaladaihim Farihun Masing-masing bangga dengan kelompoknya Yang Rasulullah SAW telah memberitahukan hal ini mereka hanya bahas lihat Allah atau tidak, lihat Allah atau tidak. Mereka enggak berbuat, mereka enggak beramal. Bahkan tujuan mereka adalah duniawi semata dan yang lainnya. 73 kelompok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya masuk neraka, yang masuk surga hanya satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang dalam berakidah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam berislam secara umum yaitu mereka adalah al-jamaah. Beliau Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mengatakan warru'yatu haqqun li al jannati bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin. Ru'ya melihat Allah nanti hari kiamat bagi ahli syurga. Ini beliau bicara ahli syurga ya. Nanti ada pembahasan lagi selain ahli syurga. Ahli syurga berarti orang-orang mukmin. Mereka itu hak benar-benar melihat Allah tapi tanpa ihatah. Tanpa kita meliputi. Enggak mungkin kita bisa meliputi Allah karena Allah itu maha besar. Jangankan Allah, arasnya Allah aja itu lebih besar berlipat-lipat daripada langit dan bumi. Jangankan arasnya Allah, kursinya Allah yang lebih kecil dari arus itu besarnya berlipat-lipat dibandingkan langit dan bumi. Bagaimana mungkin kita bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala? Melihat ya, meliputi tidak. Kemudian tanpa kaifiyah bagaimana? Ini juga kita tidak tahu. Ini masalah ilmu gaib. Karena yang diberitahukan kepada kita adalah melihat Allah. Tapi tidak diberitahukan kepada kita bagaimana melihat Allah. Dan bahkan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, hadis-hadis tentang melihat Allah hari kiamat itu hadisnya mutawatir, tidak main-main. Jadi kalau ada yang nggak mau dengan hadis ahad, ini mutawatir. Ruqyatullah mutawatir. Para ulama mengatakan hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti itu diriwayatkan sekitar 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawa ahaditsur ru'ya nahwu 30 sahabiyan. Dan telah meriwayatkan hadis-hadis tentang ru'yah melihat Allah hari kiamat nanti sekitar 30 sahabat Nabi. Padahal mutawatir itu 10 cukup dianggap sebagai mutawatir. Ini 30 dapat bonus 20. Mutawatir. Hadis-hadis itu sangat banyak diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim rahimahumallahu taala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bulan purnama. Bulan purnama yang bundar, yang terang, tidak ada awan. Benar-benar terlihat jelas bulan oleh mereka waktu itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna bi ru'yatihi." Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhanmu seperti kamu melihat bulan purnama ini tidak berdesak-desakan. Ada juga la tudamuna, la tudamuna, la tudaruna. Maknanya semuanya itu tidak berdesak-desakan dan tidak tertutup oleh awan. Jelas dan semuanya bisa melihat dari tempatnya masing-masing. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyerupakan Allah dengan bulan. Bukan menyerupakan Allah dengan bulan. Tapi menyerupakan cara memandangnya seperti memandang bulan. Berarti kita melihat ke atas. Jadi bukan Allah disamakan dengan bulan. Maksudnya Allah. Bulan adalah makhluk Allah yang sangat kecil. Tapi cara memandangnya seperti memandang bulan. Allahu Akbar. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Dan ini merupakan ijma'nya para salafus saleh, tidak ada khilaf di kalangan di kalangan semua imam. Mulai dari imam yang paling tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian al-khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian para imam empat madhab Abu Hanifa, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala ajma'in dan para imam ahli sunnah wal jamaah semuanya. Karena dalilnya telah jelas dari Quran, dari Sunnah, jelas. Kemudian juga ijma' daripada ahli Sunnah wal Jamaah minas salafi wal kholaf. Quran dalilnya lengkap, Sunnah dalilnya lengkap, konsensus ijma' kesepakatan ahli Sunnah wal Jamaah dari kalangan salafus soleh zaman dulu sampai kholaf zaman sekarang tentang melihat Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat nanti tidak ada yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini kecuali ashabul madhahib al-munharifah. Yaitu dari madhab-madhab kelompok-kelompok yang menyimpang dan menyeleweng. Menyalahi Quran dan sunnah. Di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qiyamah. Ayat 22-23. Allah berfirman, "Wujuhun yawma idzin ila rabbiha Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, bersih, berseri-seri, bersinar, indah, bagus, baik. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan mereka. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan ini adalah puncak kenikmatan ahli syurga. Dari segi bahasa, kalau kita bicara bahasa, dari segi bahasa Al-Qiyamah 2223 ini tidak bisa ditafsirkan kecuali melihat dengan mata kepala. Kenapa? Karena di situ antum lihat wujuhu yauma idzin nadhira ila. Di situ ada kata sambung ila. Nador kalau ada kata sambungnya ila dalam bahasa Arab itu maknanya pasti melihat dengan mata kepala. Nador melihat ya. Kalau ada kata sambung ila itu maknanya tidak ada lain dalam bahasa Arab kecuali memandang, melihat dengan mata kepala. Contohnya apa? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah 17 18. Afala yanduruna apa? Ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tentu melihat ini semuanya kata-kata nazar melihat dengan kata sambungnya itu ilah. Berarti maknanya adalah melihat dengan mata kepala. Apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah? Melihat dengan mata kepala. Dan apakah mereka tidak melihat kepada langit bagaimana Allah meninggikan langit? Jadi ilah dari segi bahasa Arab apa namanya nagar itu dari segi bahasa Arab kalau diberi kata sambung ilah tidak ada makna lain kecuali memandang melihat dengan mata kepala. Kemudian kalau nador itu tanpa ada kata sambungnya dalam bahasa Arab. Nador tanpa ada kata sambung Itu maknanya adalah Menunggu Menunggu maknanya Jadi supaya kita tambah yakin ya Bahwa nador ilah itu artinya melihat dengan mata kepala Kalau tanpa kata sambung apapun Maka itu maknanya adalah Menunggu Contohnya Surat Al-Hadid ayat nomor 13 Al-Hadid 13 Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil amanun duruna naktabis min Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan berkata kepada orang-orang beriman, "Unduruna." Artinya, tunggulah kami. Naktabis min nurikum, kami akan mengambil daripada cahayamu. Di sini tanpa ada kata sambung, berarti maknanya adalah menunggu. Kemudian juga di dalam Al-Baqarah ayat nomor 210. Wahal yanduruna illa ayyatiyahumullah. Dan tiadalah yang mereka tunggu kecuali kedatangan Allah. Tanpa ada kata sambung langsung. Kemudian dalam bahasa Arab lagi, nador diberi kata sambung fi. Kalau tadi yang melihat dengan mata kepala, kata sambungnya apa? Ila. Ada lagi nador, kata sambungnya itu fi. Itu artinya adalah tafakur, merenung, merenung, tafakur. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 185. Awalam yang duru fi malakutis samawati wal arq. Awalam yang duru fi malakutis samawati wal arq. Apakah mereka tidak memperhatikan, merenungkan, memikirkan tentang kerajaan-kerajaan langit dan bumi? Sebagaimana juga di dalam surat Ali Imran yang kita dianjurkan membacanya tiap-tiap malam kalau bangun tidur. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi ya mana sama dengan ini yang duru fi artinya yatafakkaru berpikir merenung seperti itu. Ya, sudah jelas ya. Dari segi bahasa jelas tidak ada arti lain kecuali melihat dengan mata kepala. Bahasa jelas, etimologi jelas, apalagi dari segi syariat, istilah dari segi terminologi lebih gamblang lagi. Di dalam Quran ayat-ayat yang maknanya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bukan hanya satu dan dua tapi amat sangat banyak. Demikian juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para salafus saleh. Kita bisa melihat di dalam surat Yunus ayat 26. Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang baik, bagi mereka itu kebaikan dan ada lagi tambahan. Orang baik mendapat kebaikan dan ada tambahannya. Apa itu kebaikan dan apa tambahannya? Kalau kita kembali kepada hadis-hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan juga oleh At-Tirmizi rahimahullahu taala yaitu al-husna al-jannah wa ziyada an-nazar ila wajhillah yang dimaksud dengan kebaikan adalah syurga. Yang dimaksud dengan tambahan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baik mereka akan masuk ke dalam syurga. dan mereka mendapat tambahan berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Qaf ayat nomor 35 itu hampir sama. Lahumma yasha'una fiha waladaina mazid. Untuk mereka, untuk ahli syurga, apa yang mereka inginkan di dalam syurga itu dan pada kami ada lagi tambahan. Di dalam syurga, ahli syurga itu mendapat apa saja yang mereka inginkan dan masih ada tambahan lagi. Apa tambahannya? An-nadhar ila wajhillah. Memandang, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kemudian juga di dalam surat Al-Mutaffifin ayat nomor 15. Kalla innahum Arrabihim Sekali-kali tidak Sesungguhnya mereka pada hari itu terhalangi, terhijab dari Tuhannya. Maksudnya di sini orang kafir terhijab, terhalangi tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena Allah murka kepada orang kafir. Allah murka kepada mereka sehingga Allah memberikan hijab penutup sehingga mereka tidak bisa melihat Allah. Berarti kebalikannya. Orang mukmin Allah ridho kepada mereka. Karena Allah ridho kepada mereka, maka Allah tidak menutup untuk mereka. Allah justru membuka untuk mereka dan Allah mempersilahkan mereka untuk melihat Allah. Jelas. Terangkan saya jelas? Mudah dipahami? Ayat ini ada sebuah riwayat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Beliau orang yang sangat cerdas. Beliau mengambil faedah dari ayat ini Al-Mutaffifin ayat 15. Apa kata beliau? Ayat ini dijadikan dalil bahwa orang beriman melihat Allah. Bagaimana segi pendalilannya? Kata Imam Syafi'i di dalam riwayatnya, "Lamma anhajaba haula bis kana fi hadza dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fir ridha. Tatkala orang-orang kafir itu terhalangi daripada melihat Allah karena Allah murka kepada mereka, berarti ini adalah dalil bahwa kekasih-kekasih Allah akan melihat Allah karena Allah ridho kepada mereka. Ini segi pendalilan yang sangat cerdas. Jadi kalau orang kafir tidak bisa melihat Allah karena Allah murka kepada mereka, berarti otomatis orang beriman melihat Allah karena Allah ridho kepada mereka. Allahu Akbar. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ahli sunnah wal oh, jamaah, salafus soleh akidahnya dan semua imam empat itu ahli sunnah semua salafus soleh. Hanya bedanya mungkin beda masalah fikih. <clears throat> Jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah melihat wajah Allah hari kiamat adalah nikmat terbesar bagi ahli syurga nanti dan ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah Dalilnya dari Quran, dari sunnah, dari ijma Bahkan hadisnya itu mutawatir Tidak bisa diingkari Kemudian Ada syubhat-syubhat Mereka-mereka yang mengatakan Tidak mungkin Allah bisa dilihat Mereka punya syubhat Syubhat mereka diantaranya Kalau kita mengatakan Allah akan dilihat Berarti Allah itu berada di satu tempat. Subhat ini. Sesuatu yang bisa dilihat berarti dia berada pada satu tempat. Subhat ini timbul karena hayalan-hayalan mereka sendiri tentang Allah. Karena dia bayangkan Allah itu kayak eh, dia. Karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena mereka punya keyakinan bahwa Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam dan tidak pisah dengan alam. Kebanyakan ahli bid'ah keyakinan tentang Allah itu kayak gitu. Tanyakan kepada mereka tentang Allah. Di mana Allah? Mereka akan bingung menjawabnya. Padahal jawabannya jelas di Quran, di Sunnah, di ijma, di akal, di fitrah semuanya lengkap. Kalau kita tanya mereka di mana Allah, mereka bingung. Jawabannya Allah itu ada di mana-mana. Di mana? Ya wis pokoknya di mana-mana. Di mana? Ya Wis pokoknya di mana-mana. Di mana? Tidak di dalam alam. Tidak di luar alam. Tidak menyatu dengan alam. Tidak bisa dengan alam. Ada enggak Allah berarti? Kalau ada orang tanya ke antum, tolong sebutkan kepada saya sesuatu yang tidak ada. Bagaimana cara kita menjawabnya? Cara kita menjawabnya, sesuatu yang tidak ada itu adalah dia tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak pisah dengan alam. Berarti itu enggak ada. Betul atau tidak? Anda tadi mengatakan Allah kayak gitu. Berarti Allah bagi anda itu tidak ada. Karena memang keyakinan mereka seperti ini, maka mustahil mereka akan meyakini melihat Allah. Jelas ya? Jadi masalahnya mereka bayangkan Allah itu kayak makhluk. Nanti kalau kita melihat Allah berarti Allah kan berada satu tempat tertentu. Subhanallah. Kita tidak mengatakan begitu. Kita melihat Allah tapi tidak mengatakan Allah itu berada satu tempat, Allah itu apa butuh tempat, bisa maha suci Allah. Enggak usah dibayangkan itu. Ahli sunnah salafus saleh itu sederhana, enak, santai, gampang, praktis. Apalagi instan masuk surga lagi. Sudah Quran sunnah pahami, enggak usah dibayang-bayangkan macam-macam. Yang penting pokoknya sekarang beramal maksimal supaya bisa melihat wajah Allah. Itu aja intinya. Bukan usaha maksimal untuk meyakinkan orang bahwa Allah nggak bisa dilihat. Jangan dibalik. Ada lagi kelompok yang mengatakan dia mau ingkari melihat Allah nggak bisa. Ingkari Allah nggak bisa. Kalau tadi tadi memang mengatakan Allah nggak dilihat ya, nggak dilihat sama sekali. Karena bagi mereka Allah tidak di alam, tidak di luar, nggak menyatu, nggak bisa. Jadi Allah nggak dilihat. Mereka takwil dengan takwil yang macam-macam. Melihat nikmat Allah seperti itu. Bukan melihat Allah, melihat nikmat Allah. Sudah batil semuanya itu. Ada lagi kelompok yang mau ngingkari melihat Allah tidak bisa. Karena dalilnya banyak. Mau mengatakan Allah nggak dilihat nggak bisa. Mereka mengatakan melihat Allah, tapi tidak di tempat. Tidak di satu tempat manapun tidak seperti apapun lihatnya. Pokoknya melihat Allah titik. Sementara kalau kita berdasarkan dalil-dalil yang ada, terutama hadis mengenai melihat bulan purnama tadi, jelas bahwa Allah itu dilihat dengan kita melihat ke atas. Karena juga banyak dalil yang lainnya yang menyatakan Allah itu berada di atas. Ya kan? Yang pernah kita bahas, sering kan kita bahas Allah di atas. Cuma jangan dibayangkan kita bisa menguasai Allah, bisa melihat Allah semuanya. Jangan dibayangkan Allah terbatas pada satu tempat, jangan. Pokok melihat Allah dengan melihat ke atas seperti apa, bagaimana, wallahu a'lam. Allah tidak sama dengan makhluknya dan kita tidak mungkin bisa menguasai dan meliputi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ikhwan wa akhwat fillah Mereka-mereka yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat itu di antara dalil mereka surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul abhar Allah tidak bisa diliputi oleh mata. Ini arti yang benar. Tapi banyak yang mensalah artikan dia mengartikan Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Padahal dari segi bahasa al-idrak maknanya adalah al-ihatah. Idrak artinya adalah meliputi Allah. Justru ayat ini Al-An'am 103 ini adalah dalil yang pasti yang jelas kita melihat Allah. Artinya melihat Allah itu pasti meliputi Allah, tidak. Yang dinafikan itu adalah meliputi Allah. Melihat Allah pasti. Jadi alat 603 justru malah dalil yang sangat kuat bahwa kita melihat Allah. Cuman yang dinafikan itu meliputi Allah. Tidak mungkin kita bisa meliputi Allah. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, Maha besar Allah. Surat Al-An'am ayat 103. Kemudian di antara dalil mereka yang menyatakan bahwa Allah nggak bisa dilihat itu diantaranya surat Al-A'raf 43, 143 tentang kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa kan waktu itu ingin melihat Allah. Rabbi arini andul andur ilaik. Qala lan tarani. Wahai Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Lalu Allah mengatakan innaka lan tarani. Sesungguhnya kamu lan sekali-kali tidak akan bisa melihat aku. Lan dalam bahasa Arab tulis litakbit selama-lamanya. Selama-lamanya kamu tidak bisa melihat aku. Maksudnya adalah di dunia. Kalau di akhirat bisa. Kenapa? Karena Nabi Musa itu ingin melihat Allah. Berarti Allah itu bisa dilihat. Cuman oleh Allah dikatakan bahwa di dunia kamu nggak bisa lihat aku. Lihatnya di akhirat nanti. Karena kalau seandainya permintaannya Nabi Musa ini salah, keliru, pasti Allah tegur. Hei Musa, pertanyaanmu salah. Kamu salah dalam meminta. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika meminta kepada Allah supaya anaknya diselamatkan oleh Allah tertegur. Fala tas'alni ma laisa laka ilmun. Hai Nuh, kamu jangan minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak punya ilmu atasnya. Kamu kepingin anakmu selamat padahal anakmu kafir. Itu salah permintaanmu. Kalau Nabi Musa, Allah tidak menyalahkan permintaannya. cuma Allah mengatakan, di dunia kamu nggak bisa lihat aku. Karena gunung nggak akan mampu. Ketika Allah meningkap, gunung akan hancur. nggak bisa di dunia, ya harap bisa. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Demikian juga di dalam riwayat Bukhari Muslim rahimahullahu taala, masyaallah Allah ya, tentang kenikmatan syurga. Melalui jalan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jannatani min fiddah, aniyatuhuma wa ma fiihima, wa jannatani min dahab aniyatuhuma wa ma fiihima." Ada dua syurga dari perak. Dari perak bejana-bejana mereka dan segala yang ada di dalamnya. Ada pula dua surga dari emas, bejana-bejananya dan semua yang ada di dalamnya, bertaburan emas dan perak. Wa ma bainal qaumi wa baina an yanduru ila rabbihim illa ridaul kibri ala wajhihi fi jannati 'adn. Dan antara ahli surga dengan melihat Allah itu hanya tersisa pakaian kebesaran Allah yang menutupi Allah di syurga Aden. Jadi mereka bisa melihat Allah, tinggal Allah membuka tabir, menyingkap semuanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat Allah itu pasti tapi tanpa kaifiah bagaimana bagaimananya, dalil-dalilnya sangat banyak. Kemudian di situ ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ada kata-kata yang sangat indah bahwa dalam menafsirkan Quran dan sunnah itu hendaklah kita mengikuti tafsir yang diinginkan Allah dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana adanya, sebagaimana hakikatnya tanpa diubah-ubah, tanpa diselewengkan, tanpa diingkari, tanpa diterupakan dan yang lainnya. Dan ini adalah faidah secara umum dalam masalah al-asma wa sifat. Karena Rasulullah itu enggak mungkin bohongi kita, Allah enggak mungkin bohongi kita. Allah mengatakan sesuatu, berarti memang gitu. Mereka akan melihat wajah Tuhannya. Allah nggak mungkin bohong. Itu yang dilihat bukan wajah Allah, nikmatnya Allah. Nah, berarti Allah kan bohongi kita. Betul atau tidak? Rasulullah mengatakan kamu akan melihat Allah. Lalu mereka bilang enggak, enggak lihat Allah, lihat nikmatnya Allah. Berarti Rasulullah akan seakan-akan membohongi kita. Kan gitu konsekuensinya kan? Allah nggak mungkin bohongi kita, Rasulullah nggak mungkin bohongi kita. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya mengatakan apa adanya. Apalagi hadis dan Quran itu adalah satu. Ikhwan wa akhwat kita jangan sekali-kali memisahkan antara Quran dan hadis. Quran dan hadis itu satu. Bukan dua, satu. Sama-sama wahyunya, sama-sama diimaninya, yang penting sahih. Karena Rasulullah tidak mungkin mengatakan kecuali wahyu. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu Dan tiadalah Rasulullah mengucapkan dari hawa nafsunya, semua yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan Quran itu wahyu pertama, hadis adalah al-wahyu tsani, wahyu yang kedua, sama-sama wahyunya. Kemudian juga ada sebuah hadis yang sangat indah diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah di dalam surat Yunus ayat 26, Lilladina ahsanul husna wa Bagi orang-orang yang baik adalah syurga dan ada tambahannya lagi yaitu memandang wajah Allah yang Maha Mulia. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah menafsirkan ayat ini sangat indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an nar Apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka. Nah, beres. Ahli surga di surga, ahli neraka di neraka. Nada munadin ya ahlal jannah inna lakum Allahi mau'idan yuridu an yunjizakumuh Ada seorang penyeru yang menyeru Dalam seruannya dia mengatakan wahai ahli syurga sesungguhnya Allah mempunyai janji kepadamu yang Allah hendak melaksanakan janjinya itu memenuhi janjinya itu, merealisasikan janjinya itu. Fayaqulun lalu ahli syurga menjawab, "Ma huwa? Alam yusabbil mawazinana wa yubayyin wujuhana wa yudkhilna al-janna wa yujirna minan nar?" Apa itu janji Allah? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan kebaikan kami? Bukankah Allah telah memutihkan, membersihkan wajah kami, membaguskan wajah kami? Bukankah Allah telah memasukkan ke dalam syurga? Bukankah Allah telah menyelamatkan kami dari api neraka? Istilahnya ahli syurga bilang sudah cukup ini, cukup luar biasa, sudah lebih. Fayakshiful hijab, fayanduruna ilaihi, fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nadar ilaihi wa ziyadah. Lalu Allah menyingkap tirai Sehingga mereka pun melihat Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada satu pemberian pun Yang lebih mereka sukai Yang diberikan kepada mereka Daripada memandang Melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah yang dimaksud dengan tambahan Subhanallah Inilah ikhwan wa akhwat fillah puncak kenikmatan ahli syurga. Allah menyingkap tirai, Allah membuka tabir sehingga ahli syurga melihat wajah Allah yang maha mulia. Seperti apa? Wallahu a'lam. Yang jelas makhluk atau khalik pencipta lebih indah daripada ciptaannya. Kemudian juga dalam doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan wa nas'aluka lazzatan nadhar ila wajhik ya Allah berikanlah kepada kami kelezatan memandang wajahmu kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti Quran dan sunnah dipahami sesuai dengan yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan pendapat-pendapat, bukan dengan hawa nafsu dan yang menyimpang lainnya. Kita tidak akan selamat dalam beragama ini, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, kecuali kalau kita pasrah total kepada Quran dan sunnah, kita pahami dengan pemahaman salafus saleh. Kalau tidak, bingung. Terlalu banyak contoh-contoh orang-orang yang bingung Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Amantu billah wa bima jaa'a fi kitabillah ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillah wa ma jaa'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah." Kata Imam Syafi'i, "Aku iman kepada Allah dan segala yang ada dalam kitab Allah." sesuai dengan keimanan yang diinginkan oleh Allah. Aku iman kepada Rasulullah dan kepada segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut yang diinginkan Allah dan Rasulnya bukan hawa nafsu, bukan merubah-rubah, menyelewengkan, bukan pendapat-pendapat manusia. Karena ikhwan wa akhwat fillah yang jadi masalah itu orang Islam ini ribut dalam hal penafsiran. Qur'annya sendiri ditinggalkan, sibuk dengan penafsiran yang menyimpang. Dan orang kalau sudah sibuk dengan penafsiran, hasilnya itu adalah Kila wakol Kola fulan, kola fulan, kola fulan Kola Allah dan kola Rasulullah Dikalahkan oleh kola fulan dan kola fulan Kalau sudah seperti ini Hasilnya adalah kita akan bingung Dan kebingungan dalam beragama Itu adalah kebingungan yang tiada tara Orang kalau bingung dalam agama, bingung dalam akidah, itu bingung yang luar biasa, tidak ada obatnya. Obatnya adalah taubatan nasuha, kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Orang kalau bingung masalah agama bisa gila. Dan ini sudah dibuktikan sendiri oleh para pakar ahli kalam yang suka pakai logika, pakai akal-akalan, pakai pendapat. Banyak di antara mereka akhir umurnya itu semakin bingung, semakin bingung, semakin bingung dan akhirnya mereka taubat kembali kepada ajarannya salafus saleh enak, sederhana, praktis, ringan, instan, mudah, sistematis, segala-galanya dan masuk ke dalam surga. Allahu akbar. Sehingga ada salah seorang dari mereka yang sudah taubat, Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi. Ar-Razi yang sangat terkenal disebutkan di dalam Tabaqat Asyafi'iyah. yang ditulis oleh As-Subki Rahimahullah taala. Ar-Razi ini Dulunya orang yang suka pakai akal-akalan, Mu'tazilah dan yang lainnya. Akhir umurnya sumpek, bingung. Yang dibahas selalu pola fulan, pola fulan, pola fulan, pola fulan. Pola Allah, pola Rasulullah ditinggalkan. Dia mengucapkan kata-kata nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamina dalalu wa arwahuna fi wihsyatin min jusumina وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقالوا Subhanallah Ini sudah mempraktekkan beliau Jadi hasilnya Kalau pakai akal itu Hasilnya adalah kita terbelenggu oleh akal kita Tersiksa dan terpenjara oleh akal kita Dan ujung-ujungnya adalah tersesat Sampai-sampai seakan-akan roh kita tidak mau menerima badan kita. Karena kita telah mendolimi diri kita dengan mengedepankan akal daripada dalil. Kemudian hidupnya di dunia itu kacau, musibah, berantakan, sumpek, bingung, sedih, nggak pasti. Kemudian beliau mengatakan pembahasan kami selama umur kami selama ini hasilnya itu tidak ada faedahnya Faedahnya cuma satu. Fulan berkata dan fulan berkata. Itu aja hasilnya. Pembahasan kami seumur kami, kami telah tulis kitab sekian jilid, ratusan jilid. Hasilnya cuma satu. Faedahnya cuma satu. Berkata fulan dan berkata fulan. Berkata Aristoteles, berkata Plato, berkata Jalinus, berkata Arkun, berkata. Siapa lagi? Terus berkata, berkata, berkata, berkata, berkata. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, ditinggalkan semuanya. <clears throat> Jadi ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita tidak akan mungkin selamat kecuali kalau kita pasrah total kepada yang diinginkan Allah dan diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran dan sunnah dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh kalau kita nggak paham, nggak jelas, tanyakan kepada yang paham, kepada yang jelas. Siapa itu? Tentu saja Allah. Pasti wa fawqa kulli ilmin alim. Orang pandai, ada lagi lebih pandai. Sampai akhirnya siapa? Allah yang Maha Alim, Maha mengetahui. Atau kepada orang-orang yang bisa dipercaya, akidahnya benar, akidahnya adalah akidah salafus saleh, ahli sunnah wal jamaah, Quran dan Sunnah dipahami dengan pemahaman salah soleh. Tanya kepada dia, insya Allah akan memberikan obat. Kalau bukan itu, tidak ada obat. Yang ada adalah penyakit. Obat itu hanya ada di dalam Quran dan Sunnah dan dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salah soleh. Kemudian pembahasan yang terakhir, tadi kan disebutkan ahli surga melihat Allah. Bagaimana dengan selain ahli syurga? Bagaimana sebelum masuk syurga? Berarti tadi yang dibicarakan itu melihat Allah setelah masuk syurga. Bagaimana dengan qabla dukhulil jannah? Melihat Allah sebelum masuk syurga? Para ulama ada tiga pendapat tentang melihat Allah sebelum masuk syurga. Pendapat yang pertama yaitu Orang mukmin akan melihat Allah di padang mahsyar hari kiamat nanti. Sebelum masuk ke dalam surga dan ini khusus orang mukmin saja. Ini pendapat yang pertama. Jadi di padang mahsyar nanti yang melihat Allah itu hanya orang mukmin saja. Pendapat yang kedua, annahu yarahul mu'minun yarahu ahlul muqif jami'an mu'minuhum wa kafiruhum. Pendapat yang kedua, semua orang yang ada di padang mahsyar semuanya melihat Allah. Orang mukmin dan orang kafir. Tsumma yahtashifu 'anil kafara fala yarawnahu ba'da dzalik. Kemudian Allah menutup dari orang kafir dan mereka tidak lagi melihatnya setelah itu. Jadi di padang mahsyar orang mukmin, orang kafir melihat Allah, setelah itu Allah menutup sehingga orang kafir tidak bisa melihat lagi. Kemudian pendapat yang ketiga, annahu yarahul mu'minun wal munafiqun bahwa yang melihat Allah di padang mahsyar itu adalah orang beriman dan orang munafik. Kalau kafir tadi umum ya. Kalau ini munafik. Munafik itu orang yang ngaku iman luarnya tapi dalamnya kufur, munafik. Sebagaimana di dalam sahih Bukhari, bahkan di dalam as-sahihain, dalam Bukhari Muslim disebutkan bahwa orang-orang kafir itu oleh Allah telah dilemparkan ke neraka. Yang tersisa adalah orang mukmin dan orang munafik. Dan Allah menampakkan dirinya kepada mereka, orang mukmin dan orang munafik. Jadi itu ada tiga pendapat ya. Pendapat pertama di padang mahsyar orang mukmin saja yang melihat. Pendapat kedua, mukmin dan kafir tapi kemudian Allah menutup dari orang kafir sehingga tidak melihat Allah lagi. Pendapat yang ketiga yang melihat Allah adalah orang mukmin dan orang munafik. Itu beda-beda pendapat di kalangan ulama. Yang jelas melihat Allah ini masalah penting, masalah prinsip, masalah besar, masalah agung dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang melihatnya dan marilah kita mulai sekarang beramal, beramal dan beramal upaya maksimal kita mengorbankan segala-galanya, peras keringat, banting tulang demi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti. Masalah melihat Allah ini masalah besar. Dalam hal akidah, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, ada tiga masalah besar. Dan ini juga merupakan beda ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Yang pertama-tama masalah ru'yah melihat Allah. Yang kedua masalah kalam firman Allah yang kita bahas kemarin. Dan yang ketiga adalah uluwullah tentang ketinggian Allah. Allah berada di atas. Melihat Allah, firman Allah dan ketinggian Allah. Allah berada di atas. Ini tiga masalah besar dalam akidah dan tiga masalah inilah masalah pembeda antara ahli sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah wal firqah. Jadi ini kaidah. Barang siapa yang menetapkan melihat Allah hari kiamat dengan sebenarnya. Barang siapa menetapkan Allah berbicara dengan sebenarnya. Barang siapa yang menetapkan bahwa Allah itu berada di atas dengan kaidah-kaidah yang benar, maka berarti dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang mengingkarinya, yang menafikannya berarti dia adalah ahlul bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita pertanyaan. Waktunya sebenarnya sudah habis ini. Antum kalau waktunya banyak tidak ada yang tanya. Kalau waktunya habis banyak yang tanya. Ini ada yang tanya di SMS dulu, saya jawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz sekarang Ana Oh bukan Bukan Assalamualaikum Waalaikumsalam Katanya Ustaz kita tidak boleh menentukan Allah itu ada di suatu tempat Kalau kita bilang bahwa Allah itu berada di aras itu Bagaimana Ustaz Itu jawabannya benar atau tidak Terus apakah akhirat itu kekal kalau iya berarti Allah dan akhirat itu kekal. Allah itu berada di aras, maksudnya Allah di atasnya aras. Jangan dibayangkan Allah itu duduk di aras. Aras itu kecil, dipikul oleh delapan malaikat. Allah berada di atas aras. Allah nggak butuh aras, tapi itu menunjukkan kesempurnaan kerajaan Allah. Jadi Allah tidak ditopang oleh apapun, tidak dinaungi oleh apapun. Allah berada di atas. Jadi bukan Allah berada di apa namanya? di tempat tertentu, wahai tempat, masuk suci Allah. Semua tempat itu kecil dan akhirat itu kekal. Allah menjadikannya kekal. Jadi yang kekal itu Allah, yang lainnya Allah menjadikan kekal, bukan kekal dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena mau tanya apakah orang-orang ahli neraka nantinya juga akan melihat Allah baik wajah atau zat Allah lainnya? Jawabannya tidak ya. Tidak. Apakah 72 golongan selain ahlu sunnah yang pasti masuk neraka itu kekal di dalamnya? Yang jelas kalau 73 itu kan masuk surga satu, 72 neraka, mereka tidak kekal di neraka. Karena mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka merasakan neraka karena penimpangan-penimpangannya. Tapi tidak kekal. Karena Rasulullah mengatakan mereka orang Islam, umat beliau bukan orang kafir. Wasataftariku hadihil ummah. Umat ini, umat Islam, umatku terpecah menjadi 73. Jadi bukan kafir ya. Apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu Isra dan Mi'raj? Ini khilaf. Di kalangan sahabat pun khilaf. Ada yang mengatakan melihat Allah dengan mata kepala. Ada yang mengatakan melihat Allah dengan mata hati. Ada yang mengatakan melihat cahaya. Itu khilaf. Terutama khilaf di kalangan Ibnu Aisyah dan Ibnu Abbas. Tapi mereka tidak sampai berpecah belah ketika beda pendapat dalam masalah seperti itu. Maaf Ustaz, mohon diulang sedikit penjelasan bahwa kita memandang Allah seperti memandang bulan. Tapi sebelumnya Ustaz menjelaskan bahwa kaifiah memandang Allah kita tidak mengetahuinya. Jazakumullah khairan katsiran. Iya, kaifiahnya tidak tahu. Allah seperti apa itu kita tidak tahu. Cuman cara memandangnya seperti kita memandang bulan, artinya kita melihat ke atas. Dan itu adalah mulia, melihat ke atas. Kaifiahnya Allah seperti apa yang kita pandang itu kita nggak tahu. Jelas melihat ke atas. Seperti apa kita kita tidak tahu. Ya, saya kira cukup ya. Yang lainnya itu di luar materi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Rabbana dhalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami, kami telah beriman kepadamu Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka lazzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wala fitnati mudillah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kelezatan memandang wajahmu yang maha mulia ya Allah. Dan rindu untuk berjumpa denganmu ya Allah tanpa ada bahaya yang membahayakan dan perkara fitnah yang menyesatkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami akhlak yang baik karena tidak ada yang memberikan kepada kami akhlak yang baik kecuali Engkau dan hindarkanlah dari kami akhlak yang buruk. Tiada yang menghindarkan kami dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapak kami. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik kami di waktu kami kecil. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته